Ini merupakan balaun wamtihanun sebagai ujian, sebagai cobaan bagi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Mereka hidup di muka bumi ini baik secara person-personnya maupun secara kondisi mereka secara umum. Dalam ke, dalam kehidupan mereka sehari-hari ada kalanya mereka ada di atas dikasih kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan hidup ragam kenikmatan-kenikmatan lahiriah, duniawiyah, maliyah. jadi atas. Ada kalanya dia ada di bawah. Dalam kondisi terpuruk. Ekonominya miskin, fakir, dalam kondisi belum diberi kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Dia berjuang untuk itu. Dia peras keringat banting tulang untuk itu. Namun belum juga mendapatkan apa yang dia harapkan. Allah Jalla wa'ala menguji dia memang dengan kondisi dia sedang di bawah. Ada kalanya pula barakallahu fikum kondisi dia di pertengahan. Dibilang berlebih tidak, dibilang kurang juga tidak. Sehingga Anas umat manusia secara umum dalam bab ini Yatafawatun, mukhtalifun. Mereka bertingkat-tingkat, kondisinya berbeda-beda keadaannya. Itu sunnatullah pada mereka. Sekali lagi ada yang lapang, ada yang luas, ada yang muda, ada yang sulit, ada yang terpuruk, ada yang sedang, ada yang pas-pasan, ada yang di antara itu. Itu sunnatullah para semua hamba-hamba tanpa terkecuali. Entah dia non-muslim atau dia muslim. Dan itulah kondisi umat manusia dalam semua era, dalam semua zaman, dalam semua generasi, dalam semua kondisi zaman. Dibahasakan perubahan zaman. Barakallahu itu keadaannya mereka. Di zaman-zaman dahulu kala, kondisi di mana urusan duniawiyah belum seluas sekarang. Belum secanggih sekarang. Juga sama. Tidak semua orang-orang di masa itu dalam keterpurukan hidup. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang cukup, ada yang pas-pasan, ada yang kaya, ada yang kaya raya. Ada. Begitu pula barakallahu fikum dengan berjalannya waktu, bergantinya era dan generasi, bergantinya kondisi zaman. Di zaman kita sekarang ini misalkan dianggap ada perubahan zaman yang beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Juga sama. Terkait dengan hamba-hamba Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Entah dia seorang muslim atau non muslim. Dalam kesehariannya pasti mengalami kondisi seperti ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang tengah-tengah. Ada yang menjadi orang yang kaya, ada yang kaya raya, ada yang sedang, ada yang agak miskin, miskin, miskin sekali. Hal yang sama terkait dengan pelakunya. Ikhwanullah yang membedakan kondisi zaman dahulu dengan sekarang ialah barakallahu fikum di zaman sekarang ini masing-masing kita seakan-akan dituntut untuk berlomba-lomba berjuang menggapai sesuatu yang diinginkan. Terutama terkait dengan urusan duniawiyah. Seakan-akan kita dituntut untuk mengerahkan semua pikiran kita, energi kita, tenaga kita. Berlomba-lomba dengan yang lainnya untuk itu. Perkembangan zaman sekarang ini demikian tuntutannya. Keras, cepat, deras, serba instan, serba segera. Ditambah lagi dengan kondisi zaman yang memang sangat tinggi teknologinya. Dunia dalam genggaman. Bisa diakses, bisa dipantau, dengan mudahnya. Bedanya dengan zaman dahulu di zaman kita sekarang ini terkait dengan kondisi diniahnya lebih rusak, lebih hancur dari sebelum-sebelumnya. Dikarenakan zaman kita ini zaman yang sangat jauh dari masa nubuah. Zaman yang dekat dengan bangkitnya kiamat. Sunatullah pada hamba-hambanya yang hidup di akhir zaman mendapati berbagai macam fasad, kerusakan-kerusakan, syurur, keburukan, kejahatan-kejahatan yang lebih dari sebelumnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah belum mengatakan Dakhalna ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fasyakawna ilaihi ma yulqun min al-hajjaj Suatu hari kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya dan kami keluhkan kepada beliau apa yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin dari perlakuan zalim al-Hajjaj. Amir Kufah yang dikenal dengan kezalimannya. Penguasa yang zalim, yang kejam, yang demikian dan demikian. Maka berkata Nabi Malik semoga Allah meridainya isbiru. Sabarlah kalian tabahlah kalian. Fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarun min. Hatta talqaw rabbakum. Beliau mengatakan, tidaklah datang sebuah zaman, sebuah masa, sebuah era, sebuah generasi. Melainkan yang setelahnya lebih jahat, lebih buruk, lebih Hmm. jelek dibanding dengan sebelumnya. Hatta talqau rabbakum hingga kamu berjumpa dengan roh kalian. Kata beliau, "Hakada sami'atuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah yang saya dengarkan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni itu merupakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fenomenanya ketika suatu era, suatu zaman Semakin kemari, semakin dekat dengan kiamat, semakin jauh dari masa nubuah. Yang namanya fasadun wa syururun, kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, rakam kejelekan, semakin banyak, semakin menjamur, semakin merata di mana-mana. Itu sunatullah pada hamba-hambanya pula. Ini yang membedakan zaman kita dan zaman-zaman sebelumnya. Kerusakan ada di mana-mana, kejelekan ada di mana-mana. Tapi di zaman kita dan zaman nanti lebih belakangan lagi, lebih banyak fasadnya, lebih banyak kerusakan-kerusakannya, lebih banyak syarnya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, azakumullah. <clears throat> Kalau kita melihat kondisi real umat manusia pada umumnya, muslimin pada khususnya di era sekarang ini, kita akan mendapati sebuah fenomena dan fakta yang cukup membuat miris hati. Kenapa demikian? Dikarenakan kebanyakannya, mayoritasnya, mereka terbawa oleh situasi dan kondisi zaman. Kita melihat dan menyaksikan bagaimana mereka orientasinya duniawi. Yang dipikirkan ialah dunia dan dunia. Bagaimana caranya mendapatkan kehidupan yang mapan, kehidupan yang membahagiakan mereka, dan fakta yang membuat dikatakan miris tadi, mereka mengharapkan segala cara untuk itu. Alasannya kondisi zaman. Berbagai macam praktek-praktek yang melanggar syariat mereka lakukan. Hanya untuk mengejar yang namanya kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Harta yang luas, lepas dari e, eh, kebisingan dan kefakiran. Mereka berlomba-lomba dalam dalam masyarakat mereka untuk mengejarkan ini semuanya. Dunia dan dunia. Mirisnya menghalakan segala cara. Apalagi terkait dengan perkara diniyah mereka. Sebagian mereka tidak peduli dengan perkara diniyahnya. Yang penting dunia, yang penting harta, yang penting sandang, pangan, papan, nyaman, enak, terpenuhi. Barakallahu fikum. Sehingga mereka dituntut untuk menjadi ahlu dunia. Sebagai budak-budak dunia di era sekarang. Barakallahu fikum. lagi punya semangat dalam perkara diniahnya. Tetapi salah jalur. Terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan agama. Fenomena kesyirikan di mana-mana. Fenomena kemurtadan di mana-mana. Kekufuran di mana-mana. Fakta. Dan cepat sekali mereka berubah. Dan kondisi zaman sekarang ini dianggap biasa. Itu merupakan hak asasi manusia. Pindah agama dianggap biasa. Penyimpangan-penyimpangan lebih mengerikan lagi. Berbagai macam afkar, harifah. Paham-paham yang menyimpang. Cara beragama yang radikal, yang ekstrim. Amaliyah-amaliyah ibadah yang melanggar sunnah, yang mukhalafat sunnah di mana-mana. Dan di zaman kita sekarang ini justru inilah yang dianggap hakun, kebenaran. Sementara yang berjuang di atas sunnah, mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, mendakwakan sunnah, dianggap radikal, sesat, menyimpang. Itu faktanya. Jangan tanya terkait dengan perkara al-ma'asi, perkara kemaksiatan, perkara kemungkaran. Itu lebih mengerikan dari sebelum-sebelumnya. Dikerjakan terang-terangan, dengan tambah rasa malu, bahkan ada komunitasnya, didakwahkan, bahkan dilindungi. Di zaman sekarang ini para orang-orang yang berjuang di atas fitrahnya, untuk dia bisa ibadah kepada Allah wa ala beramal saleh sebagai seorang muslim yang taat. Dianggap aneh, dicurigai. Dianggap memiliki paham-paham yang radikal. Dan yang semisalnya. Justru dicurigai. Orang rajin ke masjid dicurigai. Orang rajin taklim dicurigai. Orang yang dalam kesehariannya ingin menampilkan Islam yang sebenarnya dicurigai. Itu faktanya. Sementara yang di atas kemungkaran, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran didukung. Dianggap biasa. Itu yang membedakan. Sehingga Allah kondisi real yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat justru mereka tersibukkan dengan dunia, tidak begitu perhatian dengan perkara agamanya, yang perhatian justru salah jalur. Orang-orang yang tetap di atas bimbingan yang benar, dikatakan sebagai orang yang aneh dan yang asing, bahkan sesat. Itu juga di, di, disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Innal Islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba al-ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana semula, sebagaimana permulaannya, maka tuba bagi orang-orang yang asing di atas sunnah. Amitina Azzaikumullah dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama, ini pandangan kita secara muslim. Apa yang terjadi pada kebanyakan masyarakat kita, muslimin secara khusus yang istighal dunia, tersibukkan dengan dunia, heros ala dunia, ambisi meraih dunia, meraih harta, meraih jabatan, meraih posisi. Ini justru membinasakan mereka. Berharap mereka mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang nyaman yang baik. Tapi cara yang mereka lakukan dalam pandangan syarak justru itulah yang membinasakan mereka. Yang justru menyeret mereka dalam perkara-perkara yang membinasakan mereka. Terlalu banyak ayat atau hadis yang mengecam tindakan tersibukan dengan dunia dengan mengharapkan segala cara. Allahul Musta'an. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan memberitakan kepada kita tentang kondisi akhir zaman. Banyak fitnah, fitnahnya berat, dahsyat, mencekam, kelihatan samar, datang bertubi-tubi, banyak korban. Beliau menyebutkan sababnya ialah dikarenakan mereka menjual agama untuk meraih dunia. Disebut dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata beliau SAW badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil muzlim يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا yabi'u dinahu bi ardi minat dunia. Ada syahid. Inilah kalian berlomba-lomba bergegas beramal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang mukmin sorenya kafir atau sorenya mukmin paginya kafir. Belum mengatakan dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit materi dunia. Ini asbab utama dan satu-satunya yang disebutkan dalam hadis ini. Sebab yang membuat orang terpelanting dalam fitnah. Gampang berubah. Dulunya muslim menjadi kafir. Dulunya saleh menjadi fasik. Dulunya sunni sebagai hizbi. Babnya dunia dia jual akidahnya, dia jual manhajnya, dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan yang namanya dunia. Sedikit materi dunia. Orientasinya dunia, dunia, dunia, dunia. Nah memahalkan segala cara. Menjual agama untuk dunia. Binasa. Terseret dalam arus fitnah. Korban-korban fitnah Keadaan dia akan sangat cepat perubahan dia terkait dengan diriahnya. Bukan semata-mata sebelumnya orang baik jadi orang jahat. Lebih daripada itu. Sebelumnya dia ahli ta'ah, jadi ahli maksiat, Saleh menjadi fasik. Sebelumnya dia di atas sunnah, berubah menjadi hizbi, munharif, menyimpang, sesat. Dengan takkan penyimpangan-penyimpangan fitah yang ada. Bahkan puncaknya, sebelum dia muslim jadi kafir naudzubillah apa sebab dunia binasakan? hadis yang cukup panjang dalam Bukhari Muslim dari Auf bin Malik al-Ansari semoga meridainya ketika Abu Ubaidah ibn Jarrah semoga Allah meridainya membawa pulang harta yang cukup besar dari Bahrain mengambil upeti Bahrain datang membawa harta banyak, para sahabat Ansor bila khusus mendengar itu mereka berbondong-bondong secara khusus saat subuh di Masjid Nabawi. Ketika beliau selesai subuh, beliau menghadap kepada para sahabatnya, para sahabat Ansor saling menampakkan diri mereka supaya tahu ada kami para sahabat Ansor. Beliau mengatakan, saya kira kamu semua mendengar kabar Abu Ubaidah pulang dari paham bahwa harta benda cukupannya? Dikatakan betul ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Apa kata beliau? Habsiru wa amilu ma yasuruku. Silakan kamu bergembira dan mencita-citakan planning-planning yang membahagiakan kalian terkait dengan dunia ini. Silakan. Tapi ingat, belum berikan peringatan Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Tapi sungguh demi Allah bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Beliau tidak takut umat yang miskin. Tidak khawatir banyak, banyak fakir. Tidak khawatir. Tidak khawatir. Walakin akhsha alaikum antum satu dunia alaikum. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian nanti, dunia ini dibentangkan, dibentangkan untuk kalian. Sebagaimana dibentangkan pada masa sebelum kalian. Beliau mengatakan fatana fasuha kama fasuha. Kalau dunia dibentangkan untuk kalian, dimudahkan untuk kalian, dilimpah ruahkan untuk kalian, maka kamu nanti akan tanah fasuha bersaing. Berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tadi dengan mengharapkan segala cara. Sebagaimana umat sebelum kalian. Dibukakan dunia, dibentangkan dunia, dilapangkan dunianya. Ini yang terjadi. Justru bersaing, berlomba-lomba menggapai yang namanya dunia tadi. Apa kata beliau? Satu ligakum kama ahlakathum. Maka dunia tadi akan membinasakan kalian. Sebagai membinasakan umat Allah sebelum kalian. Justru yang terjadi. Mereka kebanyakan orang di luar sana. Mengerjakan tindakan-tindakan yang justru dalam pandangan syariat. Membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Allahul musta'an. Dan itu faktanya, itu fenomenanya. Banyak orang terjatuh dalam kemungkaran, kefasikan, kefajiran, berbagai macam kemaksiatan. Ujung-ujungnya urusannya dunia, harta, dunia dan segala macamnya itu. Orang jatuh dalam berbagai macam penyimpangan, penyimpangan, bahkan kekufuran, kesyirikan, bahkan ridda dari Islam dikarenakan satu ini. Dunia pada eh, ujung-ujungnya. Hatta hingga sampai pada tingkat orang-orang yang dulunya mengerti ilmu, mengerti agama, mengerti syariat, yang biasa ngaji, biasa taklim. Tiba-tiba dia hilang, berubah. UUD, ujung-ujungnya dunia duit. Babnya maisha, syuhul. Hilang dari peredaran. Mana pulan hilang dalam peredaran. Sibuk dengan dunia dengan dunia. Mahalkan segala cara. Jadi awam lagi. Yang ini jadi orang yang menyimpang Bahkan tingkatan yang lebih tinggi daripada mereka dari kalangan para mudarisin, para murabin, para duat, ilallah para asatidah, para masyaih, para ulama. Kok tiba-tiba dia menyimpang, dia berubah. Antum cek asbabnya. Nas ayat menegaskan Asbab yang paling utama dunia, harta. Ujung-ujungnya adalah dunia atau harta yang dia kejar. Ima harta, ima tahta, atau yang semisal itu namanya dunia. Menyimpang gara-gara itu. Makanya Allah kita sebagai seorang muslim bil khusus kita sebagai seorang sunni salafi yang berkomitmen dalam semua hal, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam semua yang ada pada kita berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah dalam menyikapi perubahan zaman apapun itu yang semakin luas dunianya atau semakin terpuruk dunia duniawiahnya tetap harus di atas bimbingan-bimbingan syariat. Jangan lepas sedikit pun, sekalipun dari pimpinan syariat, dari pimpinan sunnah. Yang kita cari adalah saadah, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, hidup di dunia dan nanti di kiamat. Yang kita cari adalah saadah bila mukhalafah. Bahagia tanpa melanggar syariat. Yang kita cari sa'adah hakikiyah di dunia wal akhirah. Bahagia yang hakiki dunia akhirat. Bukan semata-mata mapan, sandang, pangan, papan. Bukan semata-mata lepas dari keterpurukan ekonomi. Tapi bahagia dunia akhirat bahagianya. Hakiki bahagianya. Tanpa ada mukhalafah syar'i. Itulah yang membedakan antara muslim saleh yang bertakwa di atas sunnah dengan yang lain lain. Barakallahu fikum. Maka ikhwan ya fillah azakumullah bagaimanapun kondisi antum saat ini. Apakah antum saat ini kondisinya lapang dunianya, syukurnya lancar, pemasukan lancar, income-nya lancar, Entah kaya raya atau kaya atau lumayan. Ataukah kondisi antum sekarang ini sedang berjuang untuk mengais rezeki, berjuang untuk maisha, menafkahi anak istri, perjuangan yang lebih berat. Dalam kondisi nggak cukup, belum cukup, masih kurang, miskin, sakit. Tayyib, dalam semua kondisi, perhatikan bimbingan-bimbingan berikut ini. Ini semua bimbingannya bimbingan syar'i ditujukan kepada semua pihak dalam menghadapi semua kondisi zaman. Entah zamannya sama ataukah berubah. Dalam semua keadaan. Perhatikan bimbingan-bimbingan ini. Ilmui, amalkan. Terapkan dalam keseharian akan mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Alkitab Sunnah. Yang pertama adalah kuncinya, kata kuncinya, yaitu al-imanu wal amalus saleh. Perhatikan iman kalian dan amal soleh kalian. Al-imanu wal amalus saleh. Iman perkara akidah, perkara prinsip, Jaga. Benarkan akidahmu. Benarkan prinsip keimananmu. Diperkuat. Diperkokoh. Diperbaiki. Dalam semua kondisi zaman, apalagi zaman saat sekarang ini, kita sebagai muslim harus menguatkan akidah kita, mengokohkan prinsip keimanan kita, mengokohkan ketauhidan kita. Ini utama. Ini yang paling pertama. Ala ilm. Di atas ilmu syar'i. Perbaiki tauhid. Perbaiki prinsip akidah. Perkara keimanan. Perbaiki manhaj. Ala ilm. Yang benar, yang sahih. Barakulah itu. Ini kuncinya. Lalu yang kedua, diwujudkan dengan amal saleh amal soleh, perbanyak amal soleh, amal ibadah kepada eh, Allah Jalla wa ala. Amal soleh dengan keikhlasan dan amalnya sesuai dengan bimbingan sunnah. Ikhlaskan niat dan pastikan amal ini dengan bimbingan sunnah. Entah dalam bentuk mengerjakan perintah agama atau dalam bentuk menjauhi larangan agama. Fi'il ma'mur atau tarkul mahdur. Ini kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan dunia akhirat namanya hayatan thayyibah dalam kondisi apapun zaman Anda hidup di situ. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min" falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dua syaratnya. Barang siapa yang beramal saleh, amila salihah, baik dia laki-laki atau dia seorang wanita, wa huwa mu'min. Dalam kondisi dia mukmin, punya iman. Ada amal saleh di atas keimanan. Ada iman, ada amal saleh. Apa janjinya? Allah mengatakan dalam firman-Nya, falanuhiyannahu hayatan thayyibah maka sungguh-sungguh kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang thayyibah hayatan thayyibah thayyib itu baik zen berkah menyenangkan membahagiakan membuat damai membuat tentram hayatan thayyibah dan lafaznya umum sehingga meliputi hayatan dan di dunia Wafil akhirat, Dunia akhirat. Kita mendapatkan hayatan thayyibatan di dunia di dunia ini. Dikasih hayatan thayyibah dalam semua keadaan zaman, dalam semua kondisi masa dan, eh, dan, dan era. Allah yang ngasih, bukan fulan, bukan alan. Allah yang ngasih anugerah tadi. Dan yang paling puncak hayatan thayyibatan yaumal qiyamah. Itu yang yang yang yang, yang diharapkan di kiamat nanti. Dan dapat dua-duanya. Thayyibah di dunia wa fil akhirah. Apa kuncinya? Al-imanu wal amalu salih. Iman dan amal saleh. Bahasa lainnya iman dan takwa. Takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Amal soleh menggapai ketakwaan di situ. Anda baca ayat wa hadis yang menjelaskan tentang ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala. Hamba yang bertakwa kepadanya dikasih semuanya. Dunianya dikasih yang zain, apalagi ukhrawiyahnya. Dengan takwa Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, berikan untuk dia makroja solusi. Jangan keluar. Antum dalam tafsirnya tentang tafsir Ibn Kathir, ketika menggunakan kata makhraja, itu dimana dengan solusi yang tepat dan cepat. Tepat itu benar, tidak salah. Dan cepat. Ada problem, cepat. Ada jalan keluarnya. Dan betul jalan keluarnya tadi. Makhraja ini isim nakirah, umum. Semua masalah ada solusinya. Dan tepat lagi cepat. Apa kuncinya? Takwa Allah. Dengan takwa kepada Allah wa'ala. Tetap bagaimanapun kondisi Anda, semua ucapan, semua perbuatan, semua aktivitas, semua langkah harus ala takwa. Dengan takwa Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Namanya amal soleh. dalam kehidupan ini, bagaimanapun kondisi zamannya, Allah yang ngasih solusi. Dikasih yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari area yang, yang, yang dia nggak sangka-sangka. Rezekinya itu lancar, insya Allah. Nggak semata-mata lancar, barokah. Insya Allah dengan takwa Allah. Banyak barokah, lebih banyak lagi barokah sedang-sedang pas-pasan, barokah, agak kurang, barokah, hatta ala fakr. Meskipun engkau dikatakan di bawah garis cukup, miskin, fakir, barokah. Rezekinya akan datang, tidak bakal, tidak bakal habis. Baru habis kalau kau mati. Di dalam ayat yang setelahnya lagi, Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusan dia yusra, mudah gampang. Kata-kata amri itu umum semua urusan dia. Urusan syuhulnya, maisyahnya, urusan duniawiyahnya, mudah. Urusan dunianya apalagi mudah, yusra, gampang, mudah dan Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Cuman kadang perlu diuji sedikit. Eh, ada perjuangan di situ, ada pengorbanan di situ. Diuji apakah masih kokoh di takwanya, teguh dengan kesolehan dia, dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ataukah tidak, diuji dengan banyak hal. Ketika dia menunjukkan takwanya, Muslim yang bertakwa, yang punya iman, punya akidah, punya tauhid, manhaj yang benar, disertai dengan amal saleh, dengan takwa, akan muncul dari sana berbagai macam kemudahan demi kemudahan, rezeki demi rezeki, kemudahan hidup, keadaan hidup, barokah hidup. Taibah, bagus keadaan dia. Ada problematika hidup, ada solusi, dikasih sedikit Coba ada solusi dengan takwa. Di luar sana orang cari dunia, dia juga cari yang dunia. Bedanya dengan takwa, cari yang halal. Orang di luar sana menikmati yang namanya dunia, dia juga menikmati yang namanya dunia, tapi yang halal yang barokah. Itu yang membedakan. Dengan apa ini? Iman dan amal saleh. Bahasa lainnya dengan takwa Allah dengan takwa Allah. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis tadi masyhur di kalangan tulabul ilm terutama salafiyin hadis dari sahabat yang mulia, yang mulia Abdul bin Abbas semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu hari aku pernah ada di belakang beliau SAW. Faqala li, beliau mengatakan kepada aku, ya hulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, aku ingin mengajar kepada kamu beberapa kalimat saja. Ini namanya wajangan-wajangan Rasul di Abbas. Yang kala itu masih hulam. Masih kecil. Masih muda. Barakallahu kalau sekarang ini, ya masih belia-belia sekarang ini. Belum tahu apa masa depan dia ke depan. Si Cili. Nah, belum mengerti bagaimana keadaan dia di, di, di, di keesokan hari. Dikasih hujan. Dan itu berlaku untuk semua umat. Belum mengatakan, Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha. Tajidu tujahak. Sampai akhir wasiatnya. Ini kita pegang. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah. Engkau akan dapati Allah di depan kamu. Simple. Tapi luar biasa. Maknanya dan uh, efek positifnya. Dikatakan ihfadillah, jagalah Allah. Diikuti dalam syarahnya. Kata Al-Hafidh bin Rasul Al-Hambali rahimahullah dalam, dalam syarahnya yakni kamu jaga perintah Allah, kerjakan. Kamu jaga larangan Allah, tinggalkan. Kamu jaga hak-hak Allah, kamu tunaikan. Kamu jaga batas-batas agama Allah. Engkau beragama dengan batas-batas tadi. Itu namanya menjaga Allah. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Namanya apa ini? Amal soleh, takwa Allah. Ditambah lagi tunaikan hak-hak Allah Jalla wa ala. Hakul ibadah. Engkau ibadah kepada Allah, engkau mengabdi kepada Allah sebagai hamba yang taat, yang soleh. Dan engkau berislam dengan batas-batas syariat di atas sunnah dengan pemahaman para salaf. Jangan ada penyimpangan dalam agama kamu. Ala sunnah dengan khutus syara, batas-batas syariat. Itu namanya menjaga Allah. Simpelnya, beliau memberikan wajah kepada Ibn Abbas sebagai pemuda yang soleh, pemuda yang beriman, yang bertakwa, pemuda yang taat, dan pemuda yang di atas sunnah. Pemahaman yang benar, bimbingan yang benar, jangan menyimpang. Apa janjinya? Ya, fadga. Allah akan jaga kamu. Di dalam syarahnya, Hifdul abdi naw'ani penjagaan Allah bagi sang hamba tadi dua macam penjagaan. Dan ini yang kita harapkan. Yang pertama adalah hifdhuhu li dunia. Allah Jalla wa'ala akan menjaga urusan duniawiyah dia. Dari mulai fisiknya, ha, dijaga harta bendanya, diharga, dijaga anak istrinya, keturunannya, ekonominya, malnya dia. Dijaga. Allah yang menjaga. Bukan orang lain. Allah yang menjaga. Dan dijaga semua yang terkait dengan duniahu. Keduniaan dia. Bahkan dijaga anak keturunan dia. Padahal yang dikasih ujangan siapa ini? Ibnu Abbas masih muda. Nih, si nom-nom ini. Yang tidak tahu apa yang hmm, bakal terus pada masa depan mereka. Masih muda-muda. Kalau kamu ya anak muda, wahai yang masih belia-belia ini, jadi anak yang soleh, ada iman, ada takwa, ada amal soleh, dia ada sunnah, insya Allah taat. Tidak usah khawatir tentang kondisi antum di masa mendatang. Mau zamannya berubah, mau zamannya nggak berubah, mau jokir balik, nggak ada hubungan sama antum. Allah Jalla wa'ala akan menjaga kamu. Menjaga anak muda ini tadi. Dijaga dunianya, dijaga fisiknya, dijaga harta bendanya, dijaga istrinya, dijaga anak-anaknya, keturunannya, anak cucu-cucunya di nanti di di masa-masa nanti. Allah yang menjaganya. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Itu saya cili, jadi Joko. itu. Apalagi udah besar. itu Yang gede-gede, minta -gede, aula harus mengerjakan ujangan ini. Eh, fawillah. Antum yang sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya anak-anak, sudah punya eh fadillah, jaga Allah. Enggak usah khawatir. Allah akan jaga duniawiyah kamu, akan jaga hartamu, istrimu, anak-anak kamu, cucu kamu nanti. Allah yang menjaganya. Kenapa risau? Kenapa gelisah? Kenapa bingung? Allah yang menjaga. Dan ingat, masing-masing akan dikasih. Ini dijaga, dengan harta yang banyak. Ini dijaga dengan harta yang sedang. Ini dijaga dengan harta yang pas-pasan. Ini juga dengan harta yang yang agak kurang. Tapi barokah. Allah menjaganya. Tidak usah khawatir. Kamu dikasih rezeki, istri kamu dikasih rezeki, anak kamu, cucu kamu, cucu kamu, akan dikasih semuanya. Allah menjaganya. Kau usah khawatir. Dan yang kedua lebih istimewa lagi. Allah akan jaga agama dia dijaga dari syubhat, syubhat, syubhat yang menyesatkan. Dari syahwat yang merusak, yang membinasakan. Syubhat dan syahwat. Ini yang luar biasa. Dia masih kecil, dia masih belia. Dengan takwanya, dengan kesolehannya, dengan manhajnya yang benar, dengan sunnah yang dipakai selama ini. Semasa hidupnya akan dijaga dari semua fitnah yang ada. Dijaga dari syubhat dan syahwat. Ala huda. Ini anak terus dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala. Dikasih hidayah, dikasih taufik. Masya Allah. Sampai akhir hayat. Gak usah khawatir terkait dengan dunia dia. Tentunya ada perjuangan, tarbiyah dan segala macamnya ya Tapi ketika diiringi dengan takwa Allah, amal saleh, iman yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar di atas sunnah. Ini yang akan menghantarkan hamba Allah tadi kepada kebaikan dunia duniawiyahnya dan diniahnya lalu ukhrawiyah. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Pegang prinsip ini. Eh? Apa ini saat zaman sekarang ini ya Allah saya setengah mati kita orang saya Sing setengah mati apa niki? Ya Allah oleh syukulan angel pol. Wis kita wis dadi sing edan. Eh? Sampai edan-edan. Lha kok hmm, dunia dunyo iki angel tatis. Sudah setengah mati masih juga oh banting tulang-tulang banting peras keringat itu tadi. mana hmm. ya. Setengah mati. Ya, semua juga merasakan setengah mati juga berjuang. Tapi antum ini muslim, punya iman, punya akidah. Engkau ini sunni di atas sunnah, punya prinsip, punya manhaj. Jangan menggunakan cara-cara mereka itu. Gunakan bimbingan syariat. Mencari syuhul, naam. Mencari ma'isyah, naam. Harus itu. Tapi jangan lupa, iman kamu dijaga. Benahi iman kamu, akidah kamu, Tauhid kamu, manhaj kamu, prinsip kamu. Jangan berubah dengan perubahan zaman. Tetap ala sunnah. Barakulahikum. Perhatikan bagaimana amaliyah kamu, ketakwaan kamu, bagaimana ibadahmu, bagaimana ketaatan kamu kepada Allah Jalla amal solehmu, takwamu kepada Allah Jalla Ini perhatikan. Sambil syukur. Dan percayalah semuanya kepada Allah Jalla Allah yang menjaga semuanya. semua. ya Hadis yang lain yang juga sama dengan di atas. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Rasulullah SAW dalam petikan hadis dan itu merupakan wasiat beliau untuk semua umatnya wasiyatun jami'atun nafi'ah yang mencakup yang bermanfaat untuk menggapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Beliau mengatakan eh ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ini konsep hidup yang harus antum pegangi dalam kondisi zaman yang kaya apapun apapun kondisi antum saat ini, di atas, tengah-tengah, di bawah. Ini konsep, prinsip. Belum katakan ihris ala ma yanfa'uk. Inilah kau bersungguh-sungguh bersemangat mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa ala, wala ta'jaz dan jangan pesimis, jangan lemah. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahsyatu Qulubil Abrar pada hadis yang ke-12 ketika membawakan hadis ini belum mensyarah ketika membawakan lafaz yang saya bacakan di atas belum mengatakan sabda Rasul ini kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunia wal akhirah Wajangan Rasul ini merupakan kalam jami' nafi. Ucapan yang simple tapi mencakup semuanya dan bermanfaat. Dan mengandung upaya menggapai sa'adah dunia dan sa'adah akhirah. Jadi saya bahasakan konsep hidup. Kali Apa itu? Eh harus yang semangat, yang sungguh-sungguh. Ini poin yang pertama. Artinya apa? Jangan malas. Jangan kaslan. Jangan malas. Optimis. Punya semangat. Punya kesungguh-sungguhan. Berpikir positif. Namanya al-hers. Itu bukan ambisi. Tapi semangat. Lawannya adalah kaslan. Belum mengatakan terkait dengan masalah kaslan, fal kasal huwa asal khaybati wal fashal. Ia namanya orang malas. Kalau sekarang namanya apa? Mager. Malas gerak. Nek malas. Apa lagi? Hah? Ya malas kerja. Ya. Malas. Itu adalah kunci benci orang rugi dan gagal. Falkaslan la yudriku khaira wa la yanalu makruma wa la yuhwa bidinin wa la dunya. Orang yang kaslan, malas, tidak bakal mendapatkan kebaikan. Tidak bakal menggapai kemuliaan. Tidak bakal dikasih jatah dia, baik dunianya atau duniawiyahnya. Orang malas. Yang pertama, ojo oh, males, jok mager, semangat, sungguh-sungguh. Yang kedua, alama fauk. Tapi jangan lupa semangatmu, kesungguh-sungguhan kamu, energimu, pikiranmu, engkau tuangkan untuk mayan fauk mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Ada pilah dan pilih ini ada perkara yang membahayakan duniamu, agamamu, ada perkara yang manfaat di situ. Pilih, jangan yang membahayakan. Jangan yang membahayakan agama kamu, membahayakan duniawiya kamu. Pilih yang mayan mayanfa'u, manfaat bagi kamu. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wal umurun nasi'ah kisman. Yang manfaat bagi kamu ada dua macam umurun diniyatun wa umurun tun. Dua-duanya. Manfaat untuk perkara agamamu, manfaat untuk perkara duniawiyahmu. Dikasih dua, itu Islam. Barakallahu fikum. Fal wal abdu muhtajun ila dunyawiyah kama muhtajun ila diniyah. Yang namanya seorang hamba perlu urusan duniawi. Sebagaimana dia juga perlu urusan dunia. Muslim itu jangan dibayangkan ibadah terus aman terus nggak boleh wujud dunia Allah. Jangan salah paham. Dia juga hamba Allah. Dia juga insan, manusia biasa. Dia harus makan, harus minum, harus menafkahi anak istri, harus punya tempat berteduh, kan gitu ya. Butuh A, butuh B, butuh C, dunia duniawiyah. Jangan lupa, dia juga perlu dininya. Sehingga saadah seorang hamba ketika dia punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, dia keluarkan kemampuan dia, skillnya dia, dioptimalkan kemampuan dia tadi. Untuk apa? untuk yang bermanfaat bagi duniawiyah dia dan ukhrawiyah dia. Ada semangat? Ada. Jangan males. Tapi semangat untuk hal yang manfaat. Manfaat ima duniawiyah kamu, ima diniyah kamu. Barakallahu fikum. Baru yang ketiga, wasta'in billah wa la Di samping kau berjuang bersungguh-sungguh, punya semangat, untuk mengerjakan yang manfaat. Jangan lupa istihana billah. Mohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan pesimis. Jangan lemah. Jangan ajis. Di antara istighana billah, at tawakul wa'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Engkau telah berikhtiar. Ada semangat. Kesungguh-sungguhan. Upaya mengerjakan yang manfaat. Ikhtiar kamu itu. Selebihnya, tawakal kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Jangan pasrah kepada kemampuan kamu atau hamba Allah yang lain. La. Kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, yang memasrahkan semua urusan dia kepada Allah, Allah hanya yang mencukupi dia. Fahuwa hasbuh. Ay kafihi. Allah akan kasih kifayah kepada dia. Dijual dalam tafsirnya kata para salaf. Kalau Allah yang mencukupi kita, siapa lagi yang bakal khawatir? Tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, tidak usah risau, tidak usah resah, tidak usah kuda pulana, tidak usah khawatir. Allah yang mencukupi dia, hasbuh aikafi. Antum dikasih kifayahnya antum, kecukupannya antum, Dunia antum, dunia antum. Jangan tawakal kepada Allah. Yang kedua, uh, taisir. Itu namanya billah. Mohon isti'anah kepada Allah. yakni mohon pertolongan kepada Allah, kemudahan, kemudahan kepada Jalla Di setiap langkahmu. Di setiap aktivitasmu. Engkau melangkah mau mengerjakan sesuatu beraktivitas duniawiyah dininya selalu mohon kemudahan kepada Allah doa silahul mukmin kata Rasul doa Ya Allah beri kemudahan ya Allah. Ya Allah aku mau syuhul, beri kemudahan ya Allah. Ya Allah aku mau mengais rezeki, beri kemudahan ya Allah. Ya Allah aku mau ini, beri kemudahan ya Allah. Tolong aku ya Allah. Sehingga betul-betul ubudiyah dia kepada Allah fakernya dia, rasa fakir, rasa butuhnya kepada Allah. Mintanya kepada Allah, semuanya kepada Allah. Zat yang maha kaya, yang maha memberi rezeki, yang maha memberi anugerah, banyak segala-galanya. Kepada Allah. Nabi isti'ana billah. Dan wala ta'jaz. Jangan loyo, jangan pesimis, jangan lemah, jangan putus asa. Optimis. Ikhtiar dan tawakal kepada Allah Taala. Disertai dengan poin tadi, imannya dijaga, kidahnya, manhajnya, amal solehnya, ketakwaannya. Barakallahu fikum. Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya al-amrun nafi fi dunia hal-hal yang manfaat untuk dunia seorang hamba Dikatakan bermanfaat, dikatakan barokah. Yang pertama ialah dia mencari dunia yang halal. Yang halal. La buddha min talab rizq. Seorang muslim harus mencari maisha, harus cari rezeki. Tapi yang jamil, yang jamil. Fa'ajmil fi talab kata Rasul. Perbaguslah talab rezeki Anda. Perbaguslah Anda mengasih rezeki syuhul. Jamil harus yang halal. Dengan cara-cara halal. Dari semua yang halal. Harus. Wa min tamami Di antara yang menyempurnakan itu adalah barakallahu fikum ayyanwi khaira. Dia punya niatan yang baik dalam ma'isyahnya, dalam syuhulnya. Jadi dikatakan min awali barakatir rizqi termasuk langkah awal menggapai barokahnya rezeki. Punya niatan yang soleha. Apa itu yang baik? Yang pertama, dia niatkan untuk istighna anil khalqi. Mandiri, tidak butuh siapapun. Hah? Supaya jangan mengemis, jangan meminta-minta, mandiri. Namanya istighna anil khalq. Yang kedua, untuk menunaikan kewajiban dia. Menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, menafkahi orang yang dia tanggung, nafkah yang wajib. Dan yang ketiga, dia betul-betul meniatkan punya komitmen hanya cari rezeki yang halal dan dia tinggalkan yang haram-haram juga yang syubhat-syubhat barakallahu Dan yang keempat, betul-betul dia punya uh, semangat yang tinggi Ketika ada kelebihan harta, dia gunakan untuk ibadah maliyah, ibadah harta benda untuk investasi akhirat. Dan lebih infak, sadaqah, sadaqah jariah, fakir miskin dan segala macamnya. Ini lebih mau berhaji, mau berumrah, jihad fisabilillah, udhiyah, memuliakan tamu. Ibadah maliyah. Itu sudah diniatkan dari mulai awal. Saya sugul mencari e, eh, maisha yang halal dengan poin-poin tadi. Dan termasuk barokah rezekinya adalah al-ziaratu billah. Mohon pertolongan kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, ikhtiar yang maksimal, selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ini termasuk membuat barokahnya dia. Dikatakan barokah rezeki. Beliau mengatakan wamin barokatul rezeki, jika termasuk barokah rezeki, dia tidak lupa dengan sosialnya. Sogul itu tidak semata-mata cari laba. Muslim cari laba yang halal dan juga cari pahala. Ada laba, ada pahala terkait dengan uh, interaksi diri dengan sesama. Jangan murni dunia, jangan murni laba. Ada kalanya engkau cari pahala. Hah? Engkau syukur, ada orang nggak mampu, kamu bantu. Ada orang mencari kemudahan, diskon ada nggak akhi, layak dibantu kasih diskon. Hah? Yang biasanya itu mendapat keuntungan 100%, ya keuntungan 10% untuk si fulan. Ada kalanya antum kasih gratisan. Itu namanya ada ifbal lil khalqi, ihsanil khalqi. Jadi cara supaya harus itu barokah. Ini di zaman sekarang ada bahasa anu infaki, ada sedekah, ini gitu Ada uh, sosial yang lain-lainnya. Dan tidak harus dengan cara tertentu. Sebagai cara setiap kali dia jual A, disisihkan sedikit. Nah, jual B, sisihkan sedikit. Yang ini apa ini? Untuk infaknya, untuk sotakohnya, segala macamnya. Nggak Tapi secara langsung juga ada masalah. Sekarang semata-mata laba, tapi juga pahala terkait dengan sukulnya kali. Itu caranya. Terus sukul apa yang zen? Yang halal. Yang haram mahu zain. Yang halal dan yang, yang, yang, yang, yang paling penting yang sesuai dengan skillmu. Yang dikatakan al-aslahu laka wal anfa'u lak. Yang paling masalah bagi engkau, yang paling manfaat bagi diri kamu. Sekiranya itu di bidang apa? Bisnis, bisnis. Atau di, di bidang apa? Hah? Pertanian, pertanian. Yang penting dia halal dengan skillmu, dengan kemampuan kamu. Selebihnya tawakal kepada Allah. Sehingga yang dicari itu barokahnya rezeki. Selebihnya tawakal kepada Allah. Itu berlaku untuk semua keadaan zaman. Ada punya manfaat untuk akhirat kamu, kata beliau. Fal umurun nafi'atu fiddin tarji'u ila amrain. Ada punya bermanfaat untuk agama kamu ada dua juga. Yang pertama adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalun soleh. Sama dengan tadi, ilmu yang manfaat, ilmu dengan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar, manhaj yang benar. Perbaiki iman kamu dengan ilmu yang bermanfaat. Ngaji, taklim. Itu mau bikin barokah hidup. Mau bikin bahagia. Jangan malah nggak taklim gara-gara dunia. Lah, semangat taklim, semangat ngaji, ilmu yang manfaat, perbaikan akidah. Dan yang kedua apa? Amal soleh. Sama kayak tadi. Amal soleh, takwa Allah, jaga Allah, dengan amal soleh. Dan itu beriringan. Engkau subul, engkau mencari maisha, diiringi dengan ilmu ala ilmin dan dengan amal soleh, dan ketakwaan, dengan ibadah. Itu seorang muslim meyakini dengan ilmunya, dengan taklimnya, dengan ngajinya, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya. Justru dia berharap dari situ mendapatkan saadah dunia akhirat. Hayran tayyibah dunia akhirat. Barakallahu Jadi tenang aja. Allah yang ngasih, jangan khawatir. Oh ya taklim taklim sih. Sukul gampang urusannya. Taklim jam baru Bar subuh langsung. Hmm, kon. Hmm. kita orang biasanya sudah berangkat ini. Hmm, Ya antum enak tinggal pegang telepon. Ewakan deal deal antum. Ah, nah kita orang gini dhisik. Wah, budu gini baru kemudian dijual. Nah itu gini toh. Tenang aja, rezeki itu punya Allah ya sih, Antum itu diminta ikhtiar yang bagus, selebihnya Allah yang ngasih. Banyak, Alhamdulillah. Sedeng, Alhamdulillah. Kurang. Loh meneng, kurang. Alhamdulillah ala kulli hal dan bersabarlah. Itu khair banget. Santai wae. Talim, talim sih sing enak. Taklim sampai selesai masyaAllah Baru antum syukur. Barakallahu fikum. Insyaallah khair. Datang waktunya sholat, berhenti. Sholat sih, Sing enak. Ha? Yang qabliyahnya, kelar qobliyahnya, yang fardunya, zikirnya, ba'diyahnya. Syukur lagi. Tidak bakal hilang rezekinya antum dengan ibadah. Justru rezekinya antum akan barokah, akan bagus ketika disertai dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang harus kita perhatikan baik. Ini konsepnya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Iman, amal saleh, iman dan takwa. Iya. Baik. Disertai dengan tawakal kepada Allah ikhtiar yang halal. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Mohon semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Selebihnya antum ala khair. Tidak ada target kaya. Tidak ada. Targetnya adalah menggapai barokah. Rezeki dunia dan menggapai saadah. Dunia wal akhirah. Hayatan tayyibah fi dunia wal akhirah. Selebihnya kona'ah. Sing kaya kona'ah. Ojo kemaruk ya, tetap di jalur yang halal. Yang miskin kona'ah. merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ini jalur yang tepat. Kondisi zaman kayak apapun, ini konsepnya pernah berubah. Zaman dahulu, zaman sekarang, mendatang sama konsepnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan anugerahnya pada kita semua. Dunia Lapang apa surat? gue ya, Dunia yang lapang tetapi halalan, tayyibah, barokah. Dikasih saat di dunia, yang tayyibah di dunia. Yang paling penting adalah dikasih uh, hidayah taufik ala sunnah, koma ala sunnah, dan tayyibah dan yaumul qiyamah fil jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu.